Taib, Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم إحاني Coba sebelum kita menambah Kita merujuk yang kemarin Tentang Bagaimana sifat-sifat seorang Al-Muhtasib Yang dia melaksanakan satu ingkal mungkar yang dia punyai satu sifat yang sangat mulia yang sangat bagus sehingga ketika dia mengadakan satu ingkal mungkar akan terlaksanakan dengan maksimal akan menghasilkan dengan yang sangat baik berbeda ketika tidak bisa punya sifat tersebut maka ini akan kurang maksimal hasilnya apa sifat tersebut ya ikhwan? Taib man indakum al-jawab? Sabi indahu al-ilmu. Taib athani al-wara. As-salis husnul khuluq. Taib ini hendaklah alal muslim yang getol ya, yang dia semangat untuk mengadakan satu ingkal mungkar, hendaklah dia punya sifat demikian. Dia harus punya ilmu ini. Ketika dia ingkal mungkar, jangan sampai enggak punya ilmu, modal semangat, dia ingkar mungkar, justru dia malah terjatuh dalam satu kemungkaran ilmu tentang lapangannya bagaimana keadaan medan-medannya ini kemudian alwaro itu sifat alwaro di sana ada zuhud ada alwaro apa bedanya zuhud dengan alwaro Abdul Wahab Kemudian Ayo. <clears throat> Jadi az-zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah di negeri akhirat. Adapun al-wara meninggalkan apa-apa yang akan membahayakan agamanya, yang akan membahayakan akhirat dia. Ini Aina a'la darajat, aina zuhud wal wara. Imam. Orang yang zuhud dengan al yang wara, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Orang yang zuhud. Kenapa? Ayo. Jadi <clears throat> karena kalau al-wara itu la ini ya wal zahid yatahasaha wa yatrukuha wa yuridu illa ma yanfa' fil akhirah ini apa al wara dan az zuhud karena di dalam al wara dia itu apa tidak dituntut untuk meninggalkan cabang-cabangnya dia dituntut sekedar meninggalkan apa-apa yang sudah jelas ini perkara haram, dia perkara subhat harus ditinggalkan. Ini. Adapun hal-hal yang memang itu sifatnya mubah ini dia lak lakukan. Yang penting tidak membahayakan agamanya. Tidak membahayakan akhirat dia. Berbeda dengan az-zahid orang yang zuhud itu dia meninggalkan memang tidak berfaedah. Ya. Lebih-lebih yang haram. Bukannya tidak berfaedah tapi membahayakan agamanya. Jelas ya tinggalkan. Perkara yang haram, perkara yang subhat. Perkara yang mubah pun tak kala dinilai ini tidak bermanfaat. enam enggak berfaedah sudah tinggalkan. Ini orang yang zahid. Jadi betul-betul tingkatannya lebih tinggi zahid daripada al-wara karena orang yang zahid adalah meninggalkan yang haram, yang subhat, bahkan yang mubah. Dobitnya adalah selama dia tidak berfaedah, dia tinggalkan. Selama tidak berfaedah. Oh ini berfaedah enggak di akhirat? Oh berfaedah dilakukan. Tapi dalam hal alwaro, dobitnya bukan seperti itu. Dobitnya adalah selama itu membahayakan agamanya, ditinggalkan. Kalau az-zahid selama dia tidak berfaedah di negeri akhiratnya dia tinggalkan. Ketika berfaedah dilakukan. Ini. Kalau al hal yang haram yang subhat ditinggalkan seperti Abu Ishaq ya az razi dikisahkan dalam Tahdhibul apa Adab Imam Nawawi <clears throat> beliau pernah ya di ke masjid mungkin ya istirahat makan terus dia beliau pergi pergi untuk pulang teringat di jalan tertinggal satu dinar uangnya beliau tertinggal satu dinar teringat kemudian kembali kembali dapat uang satu dinar tapi dia nggak mengambilnya. Dia menjaga kewaraan beliau, menjaga waronya dia. Dia mikir ini uang saya atau bukan. Jangan-jangan saya ambil ternyata bukan uang saya, uang orang lain. Nah ini kan bagi beliau adalah barang yang subhat. Jangan-jangan ini uang orang lain bukan uang saya. Memang di masjid dia apa kehilangan satu dinar ketika makan di situ, kemudian jalan berapa meter, ingat oh ketinggalan di masjid. Kembali dapat satu dinar. Tapi untuk menjaga kewaraan dia, dia tinggalkan, enggak mengambilnya. Padahal dia merasa kehilangan satu dinar. Ini contoh ya sebuah orang yang warok. Ya mungkin kalian cari uang misalnya satu ribu atau mungkin sepuluh ribu tadi hilang di mana? Di jalan sana, Selagreng, jembatan sana. Sepuluh ribu, wah ini lumayan untuk beli bakso misalnya telusuri. Dapat 10 ribu. Mungkin orang yang kurang warok dia sudah langsung diambil. Langsung diambil. Tapi orang yang warok enam karena dia menjaga agamanya, jangan sampai tertimpa hal-hal yang membahayakan agamanya. Sudah dia enggak mengambilnya. ini, ini orang yang warok. Demikian itu contoh kewaraan seorang salaf ketika praktek dalam kehidupan sehari-hari. <clears throat> Kemudian akhlak yang ketiga adalah husnul khuluq. Punya akhlak yang mulia. Seorang dai, seorang yang ketol terhadap ingkarul mungkar, dia harus punya akhlak yang baik. Ini sebagai aslun, ya, sebagai dasar yang sangat penting yang sangat kokoh untuk menyampaikan satu kebenaran ini coba seandainya ahlaknya jelek ya seandainya terkenal dia orang yang memang ahlaknya jelek ucapannya ya kemudian menyinggung perasaan orang lain kemudian apa tangannya jahil tukang memukul nggak bisa menjaga tangan apa yang ia sampaikan sebuah al-haq kebenaran padahal itu benar padahal itu adalah di atas ilmu tapi karena ahlaknya bermuamalah dengan manusia yang lainnya nggak bisa ya sudah orang akan menjauh. Orang akan yang orang akan men, menjauh. Tapi ketika cuma akhlak yang baik, bisa bermuamalah dengan orang-orangnya di sekitarnya, dengan ikhwannya, dengan kerabat karibnya dan sebagainya. Ketika punya dasar ini, sungguh ya, orang pun ketika dinasehati akan lapang dada. Akan terenyuh dengan nasihatnya, akan mungkin bisa menangis dengan nasihat-nasihat tersebut ketika memang orangnya betul-betul akhlaknya yang baik. Nah ini. Bagaimana Abu Darda diberi contoh kemarin ya, ketika ada orang lagi berbuat dosa, kemudian diolok-olok sama teman-temannya. Maka Abu Darda suruh jangan diteruskan, tinggalkan. Ditinggalkan jangan, kemudian kalian dihina, diolok-olok, lagi berbuat dosa malah digitukan. Ini lagi terjatuh dalam satu lubang yang membahayakan, malah kalian mengolok-olok. Justru kalian harus menolong, bukan mengolok-olok orang tersebut. Tapi dengan lemah lembut beliau, nah, <clears throat> beliau pun apa? Ya ini memerintahkan untuk meninggalkan olok-olokan tersebut dan beliau membenci terhadap perbuatannya, tapi nggak membenci orangnya. Nah ini, ini jangan salah ya. Jadi kita membenci perbuatannya bukan membenci orangnya orangnya tetap akhul muslim alal muslim. Enam, saudara kita kewajiban kita untuk menasehati kepada orang tersebut. Baik, mungkin ini hasil yang bisa saya sampaikan. Murojaah, wa alam bisawab ilahuna.